الحمد لله الذي جمعنا الله وإياكم في هذا المكان الشريف وهذا المناس وهذه المناسبة المباركة فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس الشريف أن يجمعنا وإياكم في يوم المحشر عند صاحب المجلس وعند عين المجلس bahwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Alhamdulillah Perkumpulan kita di malam yang mulia ini adalah perkumpulan yang mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya di saat yang mulia setelah kita meninggalkan tiga hari ayam tashrik Maka kita berharap agar semoga Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menjadikan kita orang-orang yang kembali suci minal aidin wal faizin dan orang-orang yang menggapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga puasa kita di al usyur 10 hari tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang kita korbankan daripada adhiyah di hari yang mulia ini pula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena hanya dengan itulah dengan perbuatan itulah kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau baginda Muhammad mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya mamin amal bani Adam fi yaumin nahar ahab ilayya min iraqatid dam Tidaklah sesuatu amalan bani ada manusia yang paling dicintai oleh Allah di hari lebaran seperti apa? Seperti mengalirkan darah atau berkorban di hari yang mulia tersebut. Maka amalan itu dicintai oleh Allah apabila kita betul-betul ikhlas karena Allah. Amalan itu akan membuat kedudukan kita tinggi apabila betul-betul dengan hati yang lapang sebagaimana Rasulullah mengingatkan fatayyibu biha nafsan Jadikanlah hati kita betul-betul tulus karena Allah, betul-betul lapang perbuatan tersebut hanya untuk meraih kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau baginda Muhammad pun mengingatkan bahwa sesungguhnya pengorbanan tersebut adalah sesuatu yang besar bahkan nantinya pun bisa menjadi bekal kita di hari kiamat di mana beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Abdimu dhahayakum fa innahu yaumul wa innaha yaumul qiyamah matayakum muliakanlah apa yang kau sembelih daripada apa yang dilakukan di bulan ataupun di hari Idul Adha karena sesungguhnya itu nanti semua akan menjadi kendaraan kita kelak di hari kiamat, hari yang genting, hari yang menakutkan. Insya Allah apa yang kita korbankan menjadi syafaat buat kita, meringankan untuk kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin fal billah Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda man wujidalahu sa'ah barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk tadhiyah untuk berkorban walam yubahi, insya'a an yamud yahudiyan au nasraniyan wala yakrubanna musallana dan barang siapa kata Rasulullah yang diberi keleluasan oleh Allah harta yang lebih tapi nggak nyembelih, nggak mau berkorban, yang ditakutkan adalah meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani yang intinya adalah meninggal su'ul khatimah. Bahkan orang-orang yang kikir seperti itu, fala yagrubanna musallana kata Rasulullah, jangan dekat-dekat musalla kita. Jangan dekat-dekat rumah Allah, jangan dekat-dekat tempat ibadah kita. Enggak pantas seseorang yang perhitungan sama Allah untuk masuk ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya muliakan apa yang kita korbankan dan jadikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengannya pun kita akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin hadirin yang dimuliakan oleh Allah kita sebagai penuntut ilmu kita adalah sebagai pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita diharap mempunyai hati yang cinta dengan sahibul risalah yang selalu berkait dengan mereka orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana orang-orang sebelum kita dahulu mempunyai hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah kecintaan kepada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan pada kaum solihin baik yang mereka masih hidup atau mereka yang telah meninggal dunia. Bahkan diriwayatkan bahwa kita punya salaf ketika mereka menuntut ilmu hati mereka betul-betul berkait dengan para rijal, para solihin yang bahkan mereka ada di pada adalah rijal barzakhi orang-orang yang ada di barzakh mereka kaum solihin yang telah mendahului kita di mana diriwayatkan Al Habib Ahmad bin Zain Al Habashi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya guruku Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad min syiddat ta'alluqi birrijal salihin min ahlil barzakh beliau mengatakan bahwa sesungguhnya guruku ini saking dekatnya sama kaum solihin khususnya yang ada di barzakh lau kila lana kalau dikatakan kepada kita annal Abdullah anna Abdullah bin Alawil Haddad nada ahlal kubur fagomu la kalau sampai ada yang berkata bahwa Imam Haddad berdiri di kuburan kemudian meneriaki ahli kubur niscaya ahli kubur itu akan bangkit dan aku percaya kenapa saking dekatnya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dengan mereka ahli kubur dengan mereka orang-orang solehin yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pasti kita dapat merasakan dalam kehidupan kita karena berkah ilmu mereka yang kita lalui atau kita dapati. Maka dari itu kita menuntut ilmu sampai di mana kecintaan kita dengan mereka para aulia yang mana mereka adalah ahlul kubur. Maka seorang talibul ilim kalau sumpah, kalau sedih maka ziarahlah ke kubur. Idza ta'asar kata Imam Abdullah bin Abi dan idza ta'asar alaikumul umur fa alaikum bi ahlil kubur. Kalau udah kita sumpah sedih, nuntut ilmu, merasakan kejenuhan, fa alaikum bi ahlil kubur. Datangi mereka orang-orang salehin. Datangi mereka orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Alik gulubakum bihim. Hati kita sangkutkan dengan mereka orang-orang yang dekat karena apa? La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya' Allah turzaqun. Jangan kau kerang sangka, jangan kau kira bahwa mereka orang-orang para aulia, mereka meninggal kemudian mati begitu saja. Enggak, mereka hidup, mereka lihat, mereka girang melihat kita. Ketika kita nuntut ilmu, ketika kita menghafalkan, ketika bangun malam, ahli kubur, mereka orang-orang ahli kubur gembira melihat inilah mereka orang-orang penerus kami, generasi-generasi yang mencintai Allah dan Rasulnya yang memegang panji bendera warisan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka majelis kita pun harus majelis yang penuh dengan menyebut nama mereka ketika kita duduk kita cerita tentang bagaimana akhlaknya kaum solihin agar apa? nggak lain supaya kita ingin menirukan ketika kita duduk bersama kita duduk kita membaca ainiyah Ketika kita duduk kita duduk membaca Al-Ghurar. Ketika kita duduk kita baca Iqdul Yawagid, kitabnya kaum solihin, manakib para rijal yang itu semestinya nggak lepas daripada kita para penuntut ilmu. Diriwayatkan bahwa dulu guru-guru kita kalau sudah waktunya taklim itu libur, bukan mereka main, bukan mereka terus nganggur, bukan mereka terus melakukan hal ini atau itu. Tapi mereka apa? menghafal diwan Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Mereka baca kutub-kutub salihin, Syarhu Ainiyah, Hajjul Yawakin, Al-Ghurar itu mereka baca di kata waktu liburan. Maka waktu liburan buat mereka adalah aku kutubis salaf, membaca kitab-kitab salaf ataupun membaca kitab Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Al-Habib Ali bin Syahabuddin radhiyallahu taala anhu, beliau yang dikatakan Ainu Tarim, beliau yang dikatakan Galbut Tarim, beliau yang disebut dengan hatinya Tarim itu beliau ketika datang di kota Tarim Maja'ah datang di kota Tarim suatu kegentingan, keadaan yang begitu parah di mana orang-orang waktu itu merasakan kelaparan, hidup yang sulit, harta sulit didapat, beliau bertanya. Hingga akhirnya orang-orang pun pada hijrah ke negeri Makkah ada yang ke Indonesia, ada yang ke Singapura untuk menuntut dunia. Habib Alwi ditanya, Habib, apakah engkau enggak hijrah bersama mereka? Apakah kau nggak merasakan sumpah? Apakah kau nggak merasakan kegentingan? Apakah kau nggak merasakan dalam keadaan yang begitu kelaparan, dalam keadaan yang sulit? Beliau mengatakan, kaifa adhik gimana aku sumpah wa kaifa ahzan dan bagaimana aku sedih wa ma'il Quran wa kutubul Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad Anak punya Al-Quran yang aku baca selalu dan di situ hatiku tentram dan aku punya kitab Imam Abdullah bin Alwi Haddad. Aku punya nasoeh diniyah, aku punya dakwah utama, aku punya risalah mudzakarah, aku punya sabilul Ittikar. Kitab Imam Abdullah bin Alwi Haddad adalah sebagai penyejuk bagi hatinya para talibul ilm. Di mana kita dengan kitab-kitab mereka? Di mana kita ta'aluk? Al-Imam Abdullah bin Alwi Haddad sudah mengingatkan kepada kita kalau kita kepingin untuk duduk dengan Imam Ahmad bin Hasan Atas, kita baca kitab Tadkirun Nas faka'annana nagra' baina yaday. Seakan-akan kita duduk belajar dengan Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Atas walaupun kita hanya baca berdua dengan teman kita. Kita kepingin kenal dengan Habib Idrus bin Umar, kita baca Idul Yawagid, kita baca kitab tersebut seakan-akan ruh beliau ada di tengah-tengah kita, seakan-akan pula kita ngaji dengan beliau. Al Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan kalau engkau enggak mendapatkan rijal sadiqin, maka beliau mengatakan kif, duduklah bersimpulah dengan kitab-kitab mereka yang dengannya engkau seakan-akan mengaji ataupun belajar dengan mereka orang-orang solihin. Maka dari itu alik gantungkan hati kita dengan kaum solihin, dengan salaf kita, duduknya dengan suatu majelis adalah majelis yang nggak kenal dunia, majelis yang gak ada di situ riba, majelis gak ada yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai majelisnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad majelisnya mereka para talibul ilmi waktu itu diriwayatkan ada seseorang dari negeri Maghrib yang sekarang disebut dengan negeri Maroko datang ke negeri Tarim sampai beliau di negeri Tarim hadir majelis-majelis seperti yang kita lakukan di malam yang mulia ini Kemudian hadir pula ke majelis-majelis kaum solihin. Duduk bersama Imam Ahmad bin Zainal al-Habashi. Duduk bersama Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Duduk bersama alamatul dunia. Duduk dengan mereka orang-orang yang dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya ketika beliau ke, ke Maroko, beliau ditanya, Gimana perjalananmu ke kota Tarim? Bagaimana perjalananmu ke negeri ilmu tersebut? Beliau menjawab dan beliau mengatakan sakantu baina baina yadil kubur. Aku ini hidup di kuburan walaupun seakan-akan mereka hidup. Kenapa di kuburan? Beliau mengatakan li'anna anama sami'tu minhum dunia, wala sami'tu minhumul ghibah. Aku hadir duduk dengan mereka yang diomongkan akhirat terus. Yang diomongkan adalah kedekatan dengan Allah terus yang diomongkan adalah nggak lain dan nggak bukan selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. nggak ada di situ ngomong dunia, nggak ada di situ ngomong hal-hal maksiat. Di situ itu nggak ada para talibul ilminya yang ngomong hal-hal yang nggak manfaat. Maka bagaimana dengan kita ketika kita duduk sulit kita menyerupakan diri kita dengan mereka kalau kita nggak mau merubah diri kita. Coba kita perhatikan apa majelis yang selalu ada di antara talibul ilm di sini. Kalau udah duduk boleh ilim satu sama lain cerita. Kadang ceritanya maksiat yang dulu dijalani yang Allah sudah ngasih nutup, Allah ngasih sater, Allah ngasih penutup malah dibuka lagi aib tersebut. Saya dulu maksiat ini, saya dulu maksiat. Bal yaftakhiruna bil ma'asi. Fal iyadu billah saking jauhnya sama Allah sampai dia itu bangga dengan kemaksiatan tersebut. Duduk yang diomongkan hal iyadu billah adalah perempuan Duduk yang diomongkan adalah fal billah rokok. Duduk yang diomongkan adalah film yang nggak manfaat. Duduk yang diomongkan hal-hal yang nggak manfaat. Mana majelis kita dibanding dengan majelis mereka? Majelis mereka adalah kubur karena di situ hanya ada akhirat, nggak ada dunia yang diomongkan. Itulah yang namanya talibul ilmi, itulah yang namanya santri. Hari libur mereka adalah hari mendekatkan diri mereka dengan para salafun soleh. Baca itu kitab, baca secara ainiyah, baca luror supaya kita tahu bagaimana besarnya kaum solihin. Manakib mereka adalah salah satu penyebab untuk kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat dengan kita membaca kitab mereka, kita tahu bagaimana mujahadahnya. Dengannya kita menjadi para sedikin Man nador ila bidayatul rijal sahara sedik barang siapa yang memandang permulaan para aulia niscaya mereka akan menjadi siddiqin, orang-orang yang nantinya menjadi aulia Allah. Wa man nadhar ila nihayati rijal sara zindiq. Tapi kalau orang lihat para aulia yang dilihat keramatnya, yang diceritakan bisa terbangnya, yang diceritakan kasyafnya yang diceritakan adalah nihayahnya sara zindiq. Dia akan menjadi orang yang zindik Nuntut ilmu malas, ah nggak usah nuntut ilmu banyak-banyak. Yang penting keramat, yang penting bisa terbang, yang penting bisa nebak, yang penting bisa ini dan itu. Fal billah, akhirnya ilmu nggak dapat, keramat pun bukan keramat tapi istidraj. Jadilah dia seorang yang zindik, orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fal billah min dalik. Maka itu wahai talibul ilim, ayo Jadikan diri kita sebagai talib ilim yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati kita selalu berkait dengan para salafun salihin. Gak pantas kalau kita nuntut ilmu, kemudian kita ditanya siapa Imam Ahmad bin Zainal al Habsyi. Risalah jamiah yang kita baca itu siapa Habib Ahmad bin Zain? Beliau murid siapa? Gak kenal. Kemudian kita yang baca risalah mudzakarah, kemudian ditanya siapa beliau Imam Abdullah bin Alawil Haddad juga kita nggak kenal. Pernah nggak kita baca tasbitul fuadnya? Pernah nggak kita baca manakib beliau? Tahukah kita siapa Imam Ahmad bin Zain? Nggak kenal juga. Kenalkah kita dengan kitab-kitab Al Imam Sya'roni? Siapa beliau Imam sya'roni Juga nggak kenal. Ini aib buat kita penuntut ilmu. Maka kalau waktu kosong, baca manakibnya solihin. Kalau kita punya waktu renggang, baca kitab-kitab solihin yang dikatakan bahwa sesungguhnya kitabnya orang solihin itu mubarridatun lil gulub pendingin buat hati kita kita nuntut ilmu, fakih hadis, tafsir, ngafalin, mahamin itu agak panas. Tapi ketika kita baca kitabnya Solihin, kitabnya Aulia, manakib mereka seakan-akan sebagai pendingin untuk apa yang kita hafalkan, apa yang kita pelajari sebelumnya. Maka itu, ayo Serah kuburnya kaum solihin Baca kitab mereka dengan seakan-akan kita duduk dengan mereka Insya Allah kita pun akan mendapatkan manfaat dalam menuntut ilmu Amin Ya Rabbal Alamin Karena ilmu yang dituntut adalah manfaatnya Bukan besar kecilnya Ilmu dituntut untuk apa? Untuk diri kita bukan untuk orang lain Barang siapa yang nuntut ilmu untuk orang lain Fal iyadu billah Gak akan sampai, gak akan pernah banyak, gak akan puas Man talabal ilmi li nafsih qalilun yakfihi. Kalau orang nuntut ilmu untuk dirinya sedikit sudah cukup. Nuntut ilmu buat ikhlas buat apa? Aku nuntut ilmu supaya dekat dengan Allah, dekat Rasulullah, dekat dengan para aulia. Saya nuntut ilmu cuman untuk nggak lain mengamalkannya menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Itu nuntut ilmu yang seperti ini qalilun yakfi, sedikit cukup. Kenapa? Hanya diri kita sedikit akan tetapi sebaliknya, waman talabal ilmi linnas, barang siapa yang menuntut ilmu untuk orang banyak, kathirun la yughni. Banyak pun nggak akan puas. Kenapa? anna hajatun nas kathir. Karena hajatnya orang banyak. Nuntut ilmu supaya apa? Supaya nanti pinter ceramah. Nuntut ilmu nanti supaya apa? Supaya nanti jadi ulama besar, menjadi orang yang dipandang orang. Untuk orang, maka banyak pun nggak cukup. Karena orang butuhnya banyak nuntut ilmu hanya untuk diri kita insya Allah yang sedikit nuntut lima tahun udah banyak dapatnya kenapa karena untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain maka daripada itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah, ilmu yang mendekatkan kita dengan Rasulullah, ilmu yang dengannya kita menjadi orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka para aulia dan solihin. Semoga hati kita berkait dengan para aulia baik yang hidup ataupun yang meninggal, bahkan ahlil barzah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum ala wabarakatuh alamin.